Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita malam ini insya Allah mau melanjutkan surat Al-Fajr <clears throat> dan seterusnya ayat eh, ayat-ayat pertama sudah lewat ayat 5. Hal fi dzalika qasamul ladzi hijr. Baik kita membaca bersama-sama doa untuk kesehatan Imam Zaman Hajjalallah Ta'ala Farjahu Sharif Allahumma اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل عجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه السنة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهما hadiah Quraniyah majlis kita insya Allah kita niat Imam Hasan Askari Ajalallah Ta'ala Farajahu Syarif sama ibunya Imam Hasan Askari Siti Samana dan istrinya Imam Hasan Askari Siti Nargis semoga Imam Zaman Allah Ta'ala Fadatuhu Syarif dengan dua nama tersebut. Nama Imam Hasan Askari dan Ibu Imam Zaman. Siti Nargis insyaAllah memberi semua hajat kita, niat kita insyaAllah dan uh, memperhatikan kepada kita sebagai pengikut Imam Zaman insyaallah di ayat-ayat tadi yang kita minggu yang lalu sudah membacanya kita sudah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang sebahagian apa makhluknya. Bismillahirrahmanirrahim wal fajr wal ashr wal syaf'i wal watr wal layli idha yasr terus hal fi dhalika qasamul lidhi hij kata lidhi hijr maksudnya lidhi akal setiap orang yang mempunyai akal orang itu diperhatikan dari sumpah-sumpah Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di empat ayat tersebut. Dan kita sudah menjelaskan maksudnya asli mungkin dari ayat-ayat tersebut dan sumpah-sumpah Allah subhanahu wa ta'ala dari fajar, dari layalin asya. Maksudnya apa berkaitan dengan apa eh, sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah. Maksudnya musim haji. Maksudnya asli. Tapi ada sebahagian pandangan lain juga ada khususnya tentang syafi wal watri kita sudah mengatakan di sebahagian tafsir seperti tafsir al-mizan Allame Sabah-Sabai sudah apa eh, mengatakan ada 36 tafsir tentang Syafi'i wal Watri. Dan tetapi kebanyakan itu tanpa dalil. Berarti kalau kita mau uh, memilih satu tafsir yang kuat, kita harus lihat dalilnya dulu. Dalilnya itu misalnya satu riwayat, satu misalnya uh, ayat lain, kata-kata maksum di bawah ayat itu uh, misalnya ada, itulah tanpa dalil. Misalnya salah satu tafsir itu syaf'i wal Watri. syaf'i itu ada nama apa pintu-pintu surga yang delapan. Dan Watri itu pintu-pintu neraka jahanam yang tujuh pintu. Tapi itu tanpa dalil. Itulah apa kemungkinan yang ada di pikiran para mufassir. Dan dalil, dalil asli itu eh, apa kita lihat suatu tafsir yang berkaitan dengan bulan Zulhajjah atau bulan Muharram itu berarti satu potongan dari zaman itu. Itulah uh, kemungkinan yang lebih kuat dibandingkan dengan tafsir-tafsir lain. Dan kita masuk di ayat ke-6. Sebelumnya saya membaca ayat-ayat itu dari ayat pertama sampai ayat empat belas. inna rabbaka labil mirsad dan niat kita Imam Hasan Askari, ibu Imam Hasan Askari dan istri Imam Hasan Askari, bapa ibu Imam Zaman, Allah Ta'ala Farajahu Sharif.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 Iram Zatil Imad. Yaitu penduduk Iram. Yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Kalau kita memperhatikan setelah ayat kelima, Allah subhanahu wa ta'ala memberi beberapa contoh untuk kita. Contoh itu contoh orang zalim, orang buruk. orang-orang yang berbuat aniaya di muka bumi, di antara manusia, berbuat kezaliman di antara manusia. Itulah contoh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum-kaum yang lahirnya kaum yang kuat, kaum yang maju, kaum yang pintar. Tetapi karena kezaliman mereka Allah subhanahu wa ta'ala mengazabkan semua mereka dan menghapuskan mereka dari muka bumi. Itulah siksa Allah, azab Allah subhanahu wa ta'ala di dunia sahaja, bukan akhirat. Itulah contoh Tuhan kepada kita dan kepada setiap orang yang mempunyai akal. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala di ayat kelima berfirman hal hal fi dzalika qasamun levi hijr kata levi hijr maksudnya orang yang mempunyai akal mempunyai apa pikiran orang itu bisa apa mendapatkan pelajaran dari semua contoh yang ada di ayat-ayat Al-Quran. Contoh Tuhan mungkin contoh baik atau contoh buruk. Contoh orang-orang baik, contoh orang-orang buruk, orang-orang zalim. Contoh itu mungkin dari laki-laki atau perempuan. Kedua-duanya contoh untuk kita. Dan kedua-duanya tauladan untuk kita. Tauladan baik atau tauladan buruk. Kita harus lihat akibat mereka bagaimana. Karena itu kita apa mendapatkan pelajaran dari kehidupan mereka dan akibat mereka kalau mereka contoh baik, kita mengikuti cara mereka di kehidupan kita. Kalau buruk, kita melarang dan mencegah diri kita dari apa ah, jalan-jalan uh, mereka. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Terjemahannya jelas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada siapa? Kepada Rasulullah. Alam tara, apakah engkau, ya Rasulullah, tidak melihat kata tara dari kata ru'yat. Asalnya ru'yat. Maksudnya melihat. Kenapa melihat? Di sini maksudnya ilmu pengetahuan. Apakah engkau ya Rasulullah tidak mengetahui? Berarti cerita-cerita itu cerita Ad, kaum Ad, cerita kaum Samud, cerita kaum Fir'aun sangat-sangat jelas. Cerita kisah yang terkenal pada zaman itu juga. Karena itu kalau seorang membaca kisah kaum Ad kepada satu orang, walaupun orang itu musyrik, orang itu memahami maksudnya siapa. Kaum Ad itu terkenal di antara mereka. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memakai kata tara. Berarti, apakah engkau tidak melihat? Karena ada beberapa amat hampir beberapa ribu tahun di antara zaman Rasulullah apa sampai zaman kaum Ad itu atau Samud itu atau kaum Fir'aun itu. Kaum Fir'aun zaman Nabi Musa kapan? Apabila waktunya hampir apa dua ribu enam ratus tahun sebelum apa ini, sebelum zaman ini. Dan kalau dikurangi waktu eh, Rasulullah, misalnya 1400 tahun, hampir 1000 apa 200 tahun sebelum zaman Rasulullah, zaman Nabi Musa dan Fir'aun. Dan sebelumnya adalah kaum Samud. Sebelumnya kaum Ad itu. Kaum Ad eh, di sebagian ayat Al-Quran eh, Adanil Ula. Kata Adanil Ula maksudnya ada dua kaum. Ada bernama kaum Ad. Tempatnya sama tapi eh, perbezaannya eh, sebelumnya apa azab Nabi Nuh kepada kaumnya dan selepasnya itu. Dan sebelumnya eh, itu itulah namanya ad pertama. Tapi tempatnya sama. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala dari kaum ad kaum yang hidup sebelum Nabi Nuh. Itulah maksudnya Tuhan. ألم ترى كيف أفكا إن كاو تيدا مغتاه وهي رسول بقايمانا الله سبحانه وتعالى فعل ربك بعاد بقايمانا الله سبحانه وتعالى بربوات ترهدب كوم آد كاتا آد إتو مقصود أفا كوم نبي هود Dan kalau kita membaca sejarah, di sejarah ada kaum Ad itu sangat orang-orang yang sangat kuat berbeda dengan uh, satu manusia biasa dan negeri-negeri merata mereka kota-kota mereka uh, sangat siap untuk tumbuh-tumbuhan dan rumah-rumah besar ada di kaum mereka dan di antara sejarah dan di antara semua kaum salah satu contohnya untuk satu kota yang maju adalah kaum Ad itu dan nama kota mereka adalah kota Ahqaf itu namanya Ahqaf Di ayat selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman irama zatil imad yaitu penduduk Iram di apa terjemahkan dengan penduduk tetapi ada Iram itu di beberapa tafsir nama satu orang yang e, sudah diambil nama kabilah itu dari satu orang yang Iram itu atau Eh, sebahagian orang mengatakan itulah nama kabilah saya, bukan satu orang. Satu kabilah. Maksudnya penduduk itu. E, namanya nama kabilah mereka adalah Iram. Dan di tafsir yang lebih kuat maksudnya nama kota mereka atau nama kota suatu kabilah di antara mereka adalah kaum apa kota Iram, negeri Iram itu. Irama Zatil Imad, Zatil Imad itulah sifat untuk kota itu, kota Iram itu. Zatil Imad. Kata imad maksudnya tiang. Kita membaca apa eh, hadis tentang salat. As-salatu din Salat sebagai siang untuk agama Islam. Barang siapa yang tidak memperhatikan salatnya, orang itu tidak dikabulkan semua seluruh amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala cukup untuk kita. Allah Subhanahu wa taala kalau ada kekurangan di amal kita, Allah mengkabulkan karena salat itu salat yang benar, salat yang apa lengkap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat salat yang sempurna, niatnya bagaimana? Lahirnya, batinnya, semuanya. Zatil iman. Kota-kota mereka, kota Iram itu mempunyai tiang. Maksudnya sangat tinggi, bangunan tinggi berada di kota era Atau eh, rumah-rumah mereka sangat-sangat tinggi. Itulah kemajuan kaum Ad pada waktu itu. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti kaum itu, kaum Iram atau kaum Ad itu. Seperti kota itu di negeri-negeri lain. Lam yukhlaq. Kata lam yukhlaq bukan maksudnya diciptakan Allah. Pada waktu itu tidak pernah dibuat mereka. Dibuat oleh mereka oleh satu manusia, satu negeri seperti itu. Karena negeri mereka sangat maju pada waktu itu. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Sampai di sini berarti Allah subhanahu wa ta'ala mau berbicara tentang satu kisah. Kisah itu sudah terpotong di sini. Kisah itu selesai di sini. Allah subhanahu wa ta'ala memberi contoh untuk kita. Contohnya satu kaum bernama Ad. Bagaimana kota mereka. Bagaimana manusia-manusia mereka. Dan akibat mereka. Allah subhanahu wa ta'ala diam. Tidak berbicara tentang akibat mereka. Dan seterusnya insya Allah kita nanti ميلي هات عاقبة عاقبة مراكا كون كدوى كسه كدوى يعني مولا دري آيات تسمبلان وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد كسه كدوى عدلا كسه كوم ثمود ثمود إتو سيابا نبي مراكا adalah نبي صالح يعني مؤجزة نبي صالح adalah unta bagi mereka. Tetapi mereka tidak apa mempelajari dari mukjizat Nabi Saleh. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. Kaum kedua yang sangat kuat pada zaman itu sebelum Islam yang terkenal di sejarah adalah kaum Samud. Samud bagaimana hidup? Allazina jabu sakhra bil wad. Kata jabu apa? Maksudnya apa? Jabu sakhra kata jabu apa akarnya adalah jawabah. seperti jawabah. akarnya dan jaubah itu maksudnya di satu tanah yang rendah seperti di samping apa eh, sungai misalnya di apa di bawah gunung misalnya atau di <clears throat> lembah lembah kuno di antara dua kuno ada lembah. Mereka berbuat bangunan-bangunan di antara dua gunung, di lembah-lembah. Itulah kerja mereka, itulah sifat kaum Samud. Jabu sakhra jabu maksudnya mereka memotong batu atau memahat batu itulah kerja yang keras. Tetapi zaman itu mereka dengan sederhana apa berbuat rumah dengan batu yang besar. Eh, saya eh, kalau kita melihat eh, zaman Fir'aun ada salah satu apa kuburan-kuburan di zaman itu yang eh, terkenal adalah ahram itu, ahram itu. Ahram itu yang terkenal kuburan mereka. Dan batu-batu yang dipakai di ahram itu batu yang besar. Dan kalau kita membaca sejarah, batu itu dari mana? Sudah diceritakan eh, batu-batu itu sudah disampaikan tempat itu mungkin dari beberapa ratus kilometer yang jauh dari tempat Fir'aun. Zaman itu mereka apa memahat batu dari gunung-gunung dan menyampaikannya untuk kuburan orang-orang yang bernama Fir'aun menjadikan batu kuburan mereka. Itulah ketoliman satu ketoliman apa raja-raja zalim zaman itu kepada rakyatnya, kepada manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ Samud itu, kaum Samud itu siapa? Barang siapa yang mereka memahat batu. Apa? Batu yang besar di lembah. Di lembah. Kata wad itu maksudnya wadi. Wad itu apa kalau kita menerjemahkan dengan huruf ya wadi itu satu tempat yang rendah Dan kata sakh itu jamak untuk sahrah itu. Maksudnya batu, batu-batu yang besar. Dan salah satu contohnya adalah Masjidus sahrah Masjidus sahrah kita melihat yang ber, mempunyai kubah yang kuning itu di Palestina. Itu Masjidus sahrah Dan Masjidul Aqsa itu di gambarnya di kalau kita melihatnya di belakang Masjidul Sakhrah itu. Sakhrah itu maksudnya batu yang pada zaman Mi'raj Rasulullah sudah eh, berdiri di atas sakhrah itu. Sakhrah itu eh, nanti selanjutnya mereka penduduk apa tempat itu mas, bait, Baitul Muqaddas berbuat satu masjid tentang sakhrah itu dan eh, ke untuk berkah sakhrah itu yang Rasulullah berdiri di atas apa sakhrah itu namanya juga sudah terjadi Masjidus Sakhrah. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد itulah satu ayat untuk cerita dan kisah kaum Samud. Terus seterusnya kaum Fir'aun. Wa Fir'aun fil Dan Fir'aun yang mempunyai autad itu. Autad itu paku, pasak. Autad itu mungkin pancang. Itulah autad. Kenapa nama? Mereka zal, zil autad. Mempunyai paku, mempunyai pasak. Kenapa? ada beberapa tafsir. Misalnya di eh, apa salah satu terjemahan saya melihat terjemahan itu wa fir'aun zil autad maksudnya apa eh, sudah terjemahkan tentara yang banyak karena mereka mempunyai tentara yang banyak. Kenapa? Karena itulah salah satu tafsir itu. Karena pasukan Fir'aun, tentara Fir'aun banyak itu. Mereka pada uh, malam mau masuk di kemah. Dan kemah itu apa membutuhkan dan memerlukan banyak paku. Karena itu apa salah satu tafsir zil autat karena banyak eh, apa tentara mereka. Ya yang kedua, uh, karena tentara Fir'aun, tentara Fir'aun, <clears throat> maksudnya kekuatan dan kekuasaan tentara Fir'aun atas kaum yang lain. Itulah salah satu tafsirnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki contoh untuk kita dengan nama Fir'aun yang tentaranya kuat sekali. Maksudnya dari paku, dari pasak, kekuatan mereka, kekuatan tentara mereka. Itulah tafsir kedua. Dan tafsir ketiga, yang ada di sebagian tafsir juga, maksudnya kesiksaan mereka oleh pasak. Oleh apa? aku. Kenapa? Karena siapapun yang melawan Fir'aun mereka menyiksakan mereka dengan paku. Satu paku di tangan kanan, satu paku lain di tangan kiri, dan di kaki kanan, kaki kiri. Karena itu mereka menyiksakan mereka dan pelan-pelan orang itu mati. Salah satu orang yang mati, orang itu syahid adalah Asia ada di riwayat dari apa Imam Sadiq alaihi salatu wassalam kita membaca uh, tentang uh, Siti Asia yang ketika beliau uh, mendengar dakwah Nabi Musa, beliau beriman kepada Nabi Musa. Fir'aun marah dan menyiksakan Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah sudah syahid, dibunuh syahid oleh Fir'aun dan tentara Fir'aun. Siksa, kesiksaan itu adalah pasak dan paku. Eh, karena itu Allah subhanahu wa ta'ala perfirman Webster una del itulah salah satu tafsir tiga tafsir sudah apa lewat فصب عليهم ربك سوط عذاب الذين طغوا في البلاد الذين مقصودnya siapa maksudnya apa tentara Firaun yang tagaw fil bilad sewenang-wenang dalam negeri berbuat apa kedoliman anyana di anyaya di apa alam di negeri-negeri. aksaru fiha al-fasad. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. aksaru Berarti siapapun yang berbuat tolim. Yang pertama. Yang kedua, menyebarkan كعدعا إتو كان إتو دلم نجري كدوا دوانيا أبا حروس إبري بری تري الله سبحانه وتعالى قوله الله سبحانه وتعالى كدوا دوانيا دل معصية إسسي الله سبحانه وتعالى الذين تغوا في الباب فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم عاقبة ملك بقى منا الله سبحانه وتعالى mau memberi balasan kepada mereka. Kepada kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun. Fasabba alaihim. Rabbuka sawta azab. Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Itulah azab Tuhan. Tetapi azab itu di dunia saja. Bukan akhirat. cemeti azab. Dan kalau kita memperhatikan kaum Ad itu di surat Al-Haqqah ayat ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala menyiksakan kaum Ad. Bagaimana di ayat itu fa'uhliku berihin sarsarin atiyah. Maksudnya angin kencang. Angin kencang yang mengazabkan mereka, menghabuskan, mematikan mereka, semua mereka. Itulah azab kaum Ad itu. Yang sangat-sangat tinggi. Kaum Samud bagaimana? Fa'amma Samud ayat kelima surat al haqqa Fa'amma Samud fa'uhliku bit Tagiyah. Kata Tagiyah itu ditafsirkan dengan Sayhah Samawi itu. Sayhah Samawi itu. Sayhah Samawi itu bagaimana itu? Misalnya eh, Allah Subhanahu wa taala kalau kita melihat hujan sebelumnya ada apa uh, ar, uh, apa namanya itu apa uh, radi. itulah e, kata sayha itu suara yang misalnya keras itu. Itulah di apa bahasa Arab sayha itu. Salah satu tandanya e, kedatangan apa imam zaman atau akhir zaman adalah sayha samawiyah itu. kata sahihat ada di riwayat-riwayat kita. Salah satu tanda akhir zaman sahihah samawiyah. Atau tanda untuk kiamat itu sahihah samawiyah. Ada tan, salah satu tanda un, untuk akhir zaman, untuk kiamat, untuk apa kemunculan imam zaman adalah salah satunya sayha samawi. Sayha samawi maksudnya apa? Maksudnya suara yang keras. Tapi batinnya azab. kesiksaan Allah Subhanahu wa taala yang dengan sayhah itu menghapuskan semua kaum Samud. Dan terus uh, tentang Fir'aun dan akibat uh, Fir'aun dan tentara Fir'aun bagaimana? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman فَأَغْرَقَنَاهُمْ ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala uh, menyiksakan mereka dalam lautan atau dalam sungai Nil. Di mereka tenggelam. Mereka tenggelam atau lemas dalam air laut. Dan pada zaman itu yang mereka mau e, mengikuti kaum Bani Israel Allah subhanahu wa ta'ala di jalan Bani Israel uh, ah, menazabkan semua kaum Fir'aun. Itulah akibat mereka. Hasilnya apa? Hasilnya kisah-kisah tersebut di ayat ini. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi memperhatikan mereka, melihat-melihat mereka. Siapapun yang zalim di antara manusia, Allah Subhanahu wa taala mengawas dan mengintip semua mereka, mengontrol semua manusia. Maksudnya begini. Itulah pelajaran, itulah apa eh, satu akibat untuk siapapun yang mau melawan hak, melawan kebenaran, melawan akal. Khususnya pada zaman Rasulullah yang banyak orang musyrik, ayat-ayat itu juga ayat-ayat Makkiyah yang turun di sebelum hijrah. Allah subhanahu wa ta'ala mau Eh, meningkatkan mereka dengan kisah-kisah tersebut. Kalau kita apa melihat ayat eh, terakhir ayat 14 eh, Inna Rabb kata mirsad itu di sebagian uh, apa riwayat ada misalnya saya, saya mau membaca dua riwayat tentang kata mirsad itu Inna kala bil mirsad Mersot itu maksudnya satu orang yang mengontrol orang-orang lain. Itulah katanya di bahasa Arab. Mersot itu. Di uh, ayat surat uh, At-Taubah. Ayat berapa itu surat At-Taubah. Kalau kita membaca uh, tentang uh, Masjid ad ayat 107. Kita membaca begini bahwa والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل mereka sudah berbuat satu masjid tapi masjid itu untuk apa untuk kemunafikan untuk kerusakan, untuk perbezaan dan pertikaian di antara manusia, di antara umat Islam. Maksudnya masjid harus ibadah, harus ma'rifat, harus takwa. Tetapi maksud mereka yang orang munafik itu adalah semua lawan kata tersebut. Dan salah satu maksud mereka irsadan mereka mengontrol liman Allah wa rasulahu min siapapun yang mau melawan Islam, melawan Rasulullah, melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah mak. Berarti tempat itu pusat kontrol. Semua orang musuh karena itu namanya sudah apa eh, di antar kita. Bukan mak maksud nama asli ini. Nama asli, aslinya belum dijadikan. Tapi eh, sudah di, terkenal namanya di agama Islam Masjid Teror. Masjid yang merugi untuk semua manusia, untuk semua umat Islam. Masjid yang merugi. Bukan lahin, lahinnya masjid, tapi batinnya bukan masjid. Batinnya bukan masjid. Batinnya tempat fitnah itu. Kalau kita sekarang melihat sebahagian masjid di antara Wahabiyah itu yang jadi pusat fitnah untuk semua bangsa Islam, lahirnya itu masjid lahirnya masjid. Batinnya bukan masjid. Batinnya tempat fitnah itu. Pusat fitnah itu. Itulah masjid teror. Itulah kata irsad di ayat Al-Quran. Tapi di riwayat itu dari Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi salatu wassalam beliau mengatakan di bawah ayat itu Inna rabbaka labil mirsad. Maksudnya itu apa? Inna rabbaka qadirun ala ayyajziya ahlal ma'asi jaza'ahum. Allah subhanahu wa ta'ala. Qadirun, sangat mampu. Maha mampu. Atau maha kuat. Ala atas an yajziya ahlal ma'asi. Yang memberi balasan kepada orang yang apa penuh maksiat jazaahum balasan mereka maksudnya inna rabbaka labil Allah subhanahu wa taala sangat-sangat mudah untuk Tuhan yang memberi balasan kepada si, siapapun yang buat maksiat dari Imam Sadiq alaihi salatu wasalam ada satu riwayat di bawah ayat itu maksudnya apa inna rabbaka labil mirsad beliau bersabda المرصاد کتا مرصاد ایتو قنطرتون على سراد ساتو جنبتن جنبتن دی اتس اپا سراد ایتو لا يجوز عبد به مظلمت نما ساتو جنبتن اپا ساتو جنبتن دی اتس سراد سراد یعنی Kita harus lewat dari serat itu. Menuju surga. Di bawahnya adalah neraka jahannam. Tetapi, siapapun yang mempunyai apa hak atas lehernya, misalnya hak manusia ada di hartanya, hak orang-orang mazlum, hak orang-orang lain, hak orang-orang miskin di hartanya, hak konas itu kesehatannya. Orang itu tidak boleh lewat dari jambatan itu. Inna rabbaka labil mirsad. Allah subhanahu wa ta'ala mengontrol jembatan itu. Siapapun yang apa bebas. Siapapun yang tidak hak nas di hartanya orang itu boleh lewat dari jambatan itu. Itulah riwayat-riwayat. Tetapi semuanya contoh untuk mersot itu. Karena mersot itu kata umum. Dan mungkin semuanya juga maknanya benar. Ada satu dua masalah di ayat ayat tersebut. Yang pertama, kenapa? Ada satu pertanyaan. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa di ayat-ayat Al-Quran menceritakan untuk kita, mengkisahkan untuk kita, membaca kisah orang-orang dahulu untuk kita. Kenapa? Maksudnya semua kisah itu dalam Al-Quran adalah pelajaran-pelajaran yang ada di kisah itu. Bukan Quran satu buku kisah, bukan. Quran buku apa pelajaran untuk kita. Mau'izatan linnas. Kata mau'izah itu berarti Quran sebagai satu apa buku nasihat. Satu mau'izah. Tausiah untuk kita. Pelajaran untuk kita. Salah satu apa tulisan buku ini adalah kisah yang mempunyai apa pelajaran untuk kita. Kalau kita mau mengalami kalau kita mau memahami, kalau kita mau mendapatkan pelajaran, salah satu contohnya sejarah. Kita lihat buku-buku sejarah. Buku-buku sejarah sangat-sangat penting di antara kita. Jika puluh tahun yang lalu ada satu misalnya raja begini, begitu. Itulah pelajaran untuk kita. Bagaimana mereka sudah terpilih manusia pada zaman itu atau tidak terpilih zaman itu. Kenapa? Itulah pelajaran untuk kita. Sejarah senantiasa harus dikelihatan kita. Itulah yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina taghaw fil bilad." Mereka yang sudah menyebarkan dan uh, apa berbuat aniaya di negeri fil bukan satu tempat khusus bukan satu tempat umat Islam bukan setiap tempat kalau ada kedoliman kita menolak tempat itu kita menolak kedoliman itu kita menolak orang-orang dolim tersebut Walaupun orang itu orang Kristen. Walaupun orang itu orang Yahudi. Allah subhanahu wa ta'ala tidak apa Uh, berbicara tentang agama mereka. Tentang mazhab mereka. Bukan. Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya satu orang di satu tempat kalau berbuat zalim orang itu apa akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu. Itulah maksudnya Allah. Kalau kita memperhatikan kepada satu kaum bernama Palestina, maksudnya mungkin itu satu kemungkinan. Mungkin mereka orang Islam. Tetapi yang kedua, mereka manusia yang senantiasa diberi kedoliman. Uh, itulah maksudnya uh, yang kedua, pelajaran kedua. Pelajaran ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala kita yakin semua alam nyata adalah di rahmat Tuhan, di bawah rahmat Tuhan. Bagaimana? Kalau ada kesiksaan kepada orang-orang zalim juga, itulah juga rahmat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Karena itu rahmat untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala mau menyucikan dunia, mau menyucikan alam dari semua kezaliman, dari semua maksiat. Salah satu rahmatnya Tuhan kepada manusia, kepada hambanya bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyiksakan orang-orang zalim. Kalau kita memperkenalkan Islam dan Rasulullah dengan kata rahmatul lil alamin. Rahmatul lil alamin itu bagaimana? Apakah senantiasa berbuat rahmat kepada manusia? Ya. Tetapi salah satu jenisnya rahmat itu kepada orang-orang zalim yang asyidda'u alal kuffar. Itulah rahmat. Asyidda'u alal kuffar. beliau keras kepada orang-orang zalim kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik itu. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala apa eh, kerjanya dan perbuatannya kepada manusia. Kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan kata Rahman dan Rahim. Tetapi kita harus mengenal Allah juga dengan kata muntaqim itu atau kata apa memberi balasan. Afan, cukup untuk kita karena banyak <laughs> orang yang menelpon kepada saya. Saya mohon maaf. Kemarin uh, anak saya ada Eh, kemalangan serius di jalan. Dan sekarang eh, anak saya di ICU hospital dan saya uh, minta tolong dari semua ikhwan akhwat hadir yang hadir di majlis ini doa untuk uh, semua orang yang Pak Said di rumah sakit di hospital. Yang semua mereka membutuhkan doa kita. Dan kalau mungkin insya Allah untuk membaca surat Al-Fatihah untuk beliau dan karena uh, beliau mungkin uh, mungkin itu kemungkinan yang apa membutuhkan operasi otak dan pembedahan otak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesembuhan untuk semua orang sakit eh, kepada mukminin mukminat di rumah sakit. Afan sudah terlambat waktu kita dan semoga majlis kita dan semua eh, apa ayat-ayat yang kita tadi sudah membacanya dan menjelaskannya dan mendengar ayat-ayat Al-Quran insya Allah eh, diterima Allah subhanahu wa ta'ala dan dikabulkan ahlul bait terutama Imam Zaman Ajalallah ta'ala farajahu kita majlis kita pada malam ini untuk niatnya Imam Zaman Ajalallah ta'ala farajahu syarif dan semoga eh, insya Allah majlis ini insya Allah dikabulkan Imam Zaman Ajalallah Ta'ala Farjahu Syarif. Afan, kalau ada eh, apa pertanyaan, tanya jawab, insya Allah ada sekarang. Beberapa menit saja insya Allah. Silahkan, Afan. Oh, ah, syukur. Terima kasih. Terima kasih. Jatuh Islam Terima kasih. Ali Rabbani di atas program ilmu dalam satu tafsir surah Al-Fajr. Jadi memandangkan <clears throat> situasi Ustaz pun eh, uh, mungkin kurang baik sebab kita baru terima berita dari beliau mengatakan bahawa anak beliau sekarang berada dalam keadaan kritikal. Jadi sama-sama kita bacakan doa supaya anak Al-Fadil Ustaz cepat sembuh insyaAllah. Jadi kita sama-sama baca Amma yujibu mustarra ita da'a wa yakfikuhu Amma yujibu mustarra ita da'a Kutu Amma yujibu mustarra ita da'a wa yakfikuhu Jadi Alhamdulillah kita ucap terima kasih banyak sekali lagi kepada Al-Fadul Ustaz di atas perkongsian ilmu pada hari ini. Alhamdulillah antara poin-poin yang kita boleh dapat daripada apa yang kita sampaikan pada hari ini adalah berkenaan dengan kaum-kaum zalim eh, di masa terdahulu misalnya kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun dan akibat pada kaum-kaum yang zalim yang terdahulu dan intipati pelajaran ataupun kongsian daripada Al-Fatihah pada hari ini adalah setiap cerita yang terkandung di dalam Al-Quran mempunyai pengajarannya. Dan sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Jadi, pastinya ada baiknya majlis kita seterusnya adalah bacaan ziarah oleh Tuan Habib bin Al-Haddad. Jadi, jangan lupa dalam ziarah ini, ziarah Imam Zaman, kita doakan kepada anak Jatuh Islam, Al-Muslimin, Ustaz Syekh Ali Rabbani supaya tetap sembuh dan doakan juga kepada semua, semua kepada semua teman-teman yang memerlukan doa insyaallah. Jadi kita persilakan Tuan Habib Hussein Al-Haddad untuk membacakan ziarah Imam Taman. Tafadhal mashkura. Uh, Afan Tuan Faizal saya uh, harus keluar dari uh, grup karena waktu uh, hampir waktu salat maghrib dan saya mohon uh, maaf eh, karena eh, apa sudah apa dekat waktu sholat maghrib dan eh, kalau mungkin semua ikhwan semua akhwat semua teman-teman insyaallah eh, tidak eh, apa eh, memperhatikan kepada eh, kita kepada apa eh, tidak melupakan doa untuk apa eh, semua orang sakit, bukan anak saya saja. Semua orang sakit, semua orang yang ada di apa eh, hotel, semua mereka membutuhkan doa kita. Insya Allah eh, kalau kita mendoakan untuk mereka, insya Allah satu doa untuk anak saja, anak saya juga cukup. Eh, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi balasan ya, baik kepada semua ikhwan akhwat dan semoga akibat kita Allah akibat baik di dunia akhirat. Afwan saya keluar dari sulit. Afwan minta doa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksudnya dengan izin Al-Fadil Ustaz Hasan Askari saya menjemput, anak menjemput Tuan Habib Husin Al-Haddad untuk membacakan doa penutup bagi kelas kita pada malam ini. Apa Apuan Ustaz. Syukran Ustaz. Tafadal Tuan Habib. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arifni nafsak فإنك إلا تعرفني نفسك لا أعرف نبيك اللهم عرفني نبيك فإنك إلا تعرفني نبيك لا أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين Uh, syukran kasiran diucapkan kepada Tuan Habib Hussein Al-Haddad di atas bacaan beberapa doa penutup kita tadi. Uh, Afwan Al-Fadhil Ustaz Hassan. Uh, uh, tadi line begitu lemah sekali. Line di tempat antum. Terputus-putus suaranya. Jadi kita minta untuk uh, eh, kita minta Tuan Habib Hussein Al-Haddad untuk bacakan doa untuk. Jadi kelas kita sampai di sini saja pada malam ini insya-Allah akan bersambung lagi pada minggu hadapan. Jadi terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang meluangkan masa untuk mendengar perkongsian ilmu pada malam ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum.